يا إلهي يا معين يا ملاذ التائبين رحمة أرجو ببابك منك رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا سيئة أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أما بعد يقول الله تعالى صفة الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وبعد ذلك الله يعطي صفة الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار Jangan kita menganggap bahwa larangan-larangan kita berbuat maksiat kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan. Wallahi la bil aks. Allahumma maha penyayang kepada kita akhi. Setelah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan zuyyina linnasi hubbus syahwat. manusia itu dihiasi kecintaan syahwatnya kepada wanita-wanita wal banin dan kepada anak wal qanatiril muqantarah kendaraan-kendaraan perhiasan kemudian eh, emas dan perak ternak pertanian wa ma ila dhalik, dan semuanya dari mataul hayati dunia itu semua adalah mataul hayati dunia wallahu indah Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya wallahu indahu husnul ma'ab dan di sisi Allah itu sebaik-baik tempat kembali pembalasan-pembalasan yang sebaik-baiknya. Qul katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam aunabbiukum bi khairin min dzalikum maukah kamu akan kabarkan aku kabarkan kepada kamu lebih baik dari itu semua dari wanita dan kesenangan-kesenangan itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan. Naam, maujud al ladzatun naim. Laddah mata'ud dunia maujud, kelezatan dunia ini iya. Tapi jangan engkau tempuh dengan sesuatu yang haram. Jangan engkau tempuh dengan sesuatu yang haram. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan jangan engkau dekati zina Sesungguhnya wala taqrabuz zina, sesungguhnya zina itu innahu kana fahisha, perbuatan yang keji. Keji itu membuat kita zul kepada kehinaan. Wa maqtan, dosa yang besar. Yang terakhir, wasa asabila. Sebuah jalan yang buruk karena ada jalan yang baik. Maka kita lilladzina taqwa inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar fil akhirah Lakin fit dunia tabaan kita akan mendapatkan. Maka sifat yang perlu kita alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Saat antum teguh di jalan dakwah, antum iltizam dalam syariah supaya tetap kokoh dan tidak terkecoh pada sa'asabila kita harus punya sifat Rabbana innana amanna kita percaya pada janji Allah antum meninggalkan yang haram Percaya bahwa dengan janji Allah, kalau Allah akan memberikan antum yang terbaik. Wallahi yang terbaik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala Rasul tidaklah seseorang itu meninggalkan maksiat karena Allah kecuali pasti kasih dua balasan. Yang pertama wajadah halawatul iman akan merasakan manisnya iman. Kemudian yang kedua adalah Allah akan ganti kelezatan yang dia tinggalkan mendapatkan kelezatan yang lebih baik. Innana amanna faghfir lana. Kadang dalam mengikuti janji Allah itu kadang-kadang kita terpeleset. Nam, manusia kadang-kadang jatuh. Kadang kita menunggu janji Allah untuk jauh dari yang haram. Kadang-kadang kita jatuh pada keharaman. Faghfir lana dzunubana. Wakhina benar Jauh kami kepada adab neraka ya Rob. Tetaplah hati kita ini tetap, tetap teguh di jalan dakwah Tetaplah kita berpegang pada lingkungan wilayatullah. Walaupun kadang-kadang serigala-serigala syaitan itu mencabik kita, mengambil kita. Waqina ada benar. Jauhkan kami dari adab neraka. Kuatkan kemudian Allah memberikan sebuah sifat yang sangat indah. Amalia-amalia untuk kita tetap teguh di jalan dakwah. Kita punya tetap di iltizam. As-sabirin orang yang senantiasa bersabar wasadiqin orang yang senantiasa membenarkan janji Allah wal qanitin orang yang selalu menghapus amal-amal kemaksiatan itu dengan amal kebaikan satu maksiat dia sesali dengan sepuluh kebaikan satu maksiat yang dia kerjakan dia hapus dengan seribu kebaikan wal as walqanitin, was wal qanitin wal munfiqin orang yang banyak berinfak, beramal sedekah. Wa kadzalika fil akhir. Fil akhir wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang senantiasa beristighfar pada waktu sahur. Puncak kecintaan kepada Allah hanya untuk menyatakan, Ya Allah, aku masih mencintai engkau ya Allah. Dibuktikan dengan pertemuan dengan Allah pada waktu sahur, pada waktu sebelum subuh Apapun ya Allah kami terpeleset. Apapun ya Allah kami berdosa. Ya Allah pada saat, saat kami terlena. Tapi aku tetap cinta engkau. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Hadillatin alal mu'minin. A'izzatin alal kafirin. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Hubba ma yuhibbuka. Wal amal alladhi yuqarribuni hubbak. Allahumma ja'al hubbak ahba ilaih. Min nafsi wa ahli wa minal ma'il bari. Ya Allah, aku mohon kecintaanmu, kecintaan orang-orang yang kau cintai, dan seluruh amal yang mendekatkan diri kami kepada kecintaanmu. Ya Allah, jadikan kecintaanku ini kepada engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri dan daripada kepada keluargaku dan dari air yang dingin. Inilah ikhwan fiddin rahimakumullah bahwa kita berada di wilayah Allah berada di daungan fi dhilalil Quran. Di sana betul-betul ada surga. Huna jannah, fil mustaqbal jannah. Jangan terkecoh dengan gurur syaitan. Wala taghurranakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Inilah ikhwan fiddin rahmakumullah.